Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang al mushahidun al-kiram Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pembahasan kita pada kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabil salaf fi akhdh ad-din wa fahmi wal 'amal bihi wad da'wati ilayh. Karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bab yang pertama yaitu bab at-ta'rif bis salaf. Definisi salaf. Apa itu salaf? Apa itu manhaj salaf? Dan siapa dia orang yang kemudian disebut atau dikatakan salafi? Secara bahasa as-salaf disebutkan di beberapa uh, kitab atau ma'ajim lughah seperti lisanul Arab. As-salaf secara bahasa adalah ma maba wa ma taqaddam. Semua yang telah berlalu atau semua yang datang lebih dulu. Makanya disebutkan masih definisi salaf berkaitan dengan bahasa. Kata para ulama, "Man taqaddama min abaik wa dhawi qarabatik alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl." Secara bahasa, as-salaf adalah siapa yang mendahuluimu baik dia adalah ayah atau nenek moyangmu atau kerabatmu yang mereka berada di atasmu baik berkaitan dengan umur ataupun keutamaan ini definisi salaf secara bahasa orang-orang yang terdahulu orang-orang yang telah lalu, ayah kita, kakek kita, semua kerabat kita yang telah lalu, yang lebih dulu, yang di atasmu, baik berkaitan dengan umur lebih tua, ataupun berkaitan dengan al-fadl, keutamaan, lebih utama. Sedangkan dalam istilah disebutkan oleh para ulama di antaranya faedah saya ambil dari kitab Al-Wajiz fi aqidati salafus salih ahlus sunnati wal jamaah sebelum kita masuk kepada kitab Idahul Mahajjah utliq as salaf inda ulama al-i'tiqad fa inna ma taduru kullu ta'rifatihim hawla as-sahabah aw as-sahabah wat-tabi'in أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة As-salaf secara istilah jika disebutkan istilah salaf oleh para ulama akidah maka sesungguhnya definisi-definisi mereka itu terpusat kepada sahabat. salaf adalah sahabat. Atau salaf adalah sahabat dan tabi'in. Atau salaf adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi jika disebutkan istilah salaf oleh para ulama yakni akidah maka rata-rata definisi mereka berputar di situ. Salaf adalah sahabat. Salaf adalah sahabat dan tabi'in. Salaf adalah sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yaitu tiga generasi terbaik umat ini. Berikut kita sebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim Hafizullah taala dalam kitab Idahul Mahajjah. Jadi saya ulang, Secara bahasa, salaf adalah orang yang terdahulu. Bapakmu, keluargamu, siapapun mereka yang berada di atasmu, baik itu dalam hal umur ataupun keutamaan. Sedangkan dalam istilah, jika disebutkan kata-kata salaf oleh para ulama akidah, maka definisi mereka itu berputar pada tiga hal. Salaf adalah sahabat itu sendiri, atau salaf adalah sahabat dan tabi'in, atau salaf adalah sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tentunya kata beliau di sini orang-orang yang mengikuti mereka di bawahnya disebutkan oleh beliau min a'immatil a'lamil masyhud lahum bil imamah wal fadl wattiba'i sunnah wajtinabil bid'ah dan siapapun orang yang mengikuti mereka dari kalangan para imam yang mu'tabar keilmuannya yang memang diperhitungkan keimamannya keutamaannya dan dikenal bahwasanya para imam ini pengikut as-sunnah dan mereka jauh dari bid'ah Syekh Faisal bin Qadzar Al-Jasim Hafizullah Ta'ala menyebutkan Bab At-Ta'rifu Bis Salaf Bab Definisi Salaf Beliau menyebutkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah berfirman Jadi dari ayat yang akan kita sebutkan Sabda Nabi Muhammad yang kita akan sebutkan Perkataan sahabat yang kita akan sebutkan Itu menunjukkan definisi salaf Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم wasabiqun al awalun dan orang-orang yang terdahulu al awalun lagi pertama dalam memeluk Islam min al muhajirin wal ansar dari kalangan orang-orang muhajirin para sahabat Nabi Muhammad yang hijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah muhajirin wal ansar dan orang-orang Ansar, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah ada di Madinah. Walladzina taba'uhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kalau kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keribaannya dengan syarat al-ihsan. Perhatikan dan orang-orang yang terdahulu lagi lebih awal dalam memeluk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin ansar biihsan dengan kebaikan. radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini berkaitan dengan ridho yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuk siapapun orang yang datang setelah zaman para sahabat adalah mengikuti para sahabat biihsan dengan baik mengikuti manhaj mereka faham mereka dan tidak menyelisih mereka itulah makna ihsan mengikuti mereka, paham mereka, dan tidak menyelisih mereka. Para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim kata beliau khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia karni generasiku zamanku artinya beliau dan para sahabat thumalladzina yalunahum kemudian yang berikutnya tabi'in thumalladzina yalunahum kemudian yang berikutnya tabi'ut tabi'in inilah kenapa kita sebutkan tadi di awal bahwasanya rata-rata definisi para ulama akidah ketika disebutkan kata-kata salaf mereka fokus kepada tiga bahwasanya salaf identik dengan sahabat atau salaf identik dengan sahabat dan tabi'in atau sahab, uh, salaf adalah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tapi kalau kita perhatikan ayat Allah yang tadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan syarat untuk siapapun orang yang datang setelah mereka asal mengikuti mereka dengan kebaikan faham mereka manhaj mereka dan tidak menyelisih mereka untuk kita siapapun orangnya yang lebih tua yang lebih dulu memiliki keutamaan selama mereka tersebut dari kalangan para imam dan selanjutnya mengikuti faham para sahabat, tidak menyelisih para sahabat, maka mereka salaf. al mushahidun al-kiram para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan athar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau, يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم Tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya hingga kalian menjumpai Tuhan kalian sampai hari kiamat begitu. Zaman yang datang berikutnya akan lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Kata beliau Anas bin Malik radhiyallahu begitulah saya dengarkan sabda Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bersabda, tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya sampai hari kiamat akan seperti itu. al mushahidun al-kiram Apakah kemudian kebaikan itu terfokus kepada tiga generasi pertama saja? Tentu tidak. Syekh bin Bas rahimahullah menyebutkan keterangannya dalam kitab Al-Itmam dan saya tidak salah menerangkan tentang sabda Nabi Muhammad ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini. Betul bahwasanya semakin ke sini semakin buruk. Tapi bukan berarti kemudian kebaikan itu hilang. Kebaikan akan selalu ada tapi menyusut. Kebaikan akan selalu ada tapi berkurang. Dan pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua bagian dari yang sedikit itu. Walaupun keburukan akan selalu berlanjut, walaupun zaman ketika berputar akan tambah buruk, tapi orang-orang baik di sana akan selalu ada walaupun sedikit. Mudahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bagian dari yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikut juga asar dan asar ini juga yakni sorry asar ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadli dan juga disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah Al-Hilyah jadi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dari perkataan beliau ini juga kita akan dapatkan makna salaf itu sendiri Kata beliau radhiyallahu Man kana minkum muta'assiyan فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Barang siapa di antara kalian hendak menjadikan satu generasi sebagai suri tauladan dia. Panutan dia. Uswah dia, sepeninggal Nabi Muhammad SAW tentunya. Maka hendaklah ia mengikuti para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Hendaklah mereka menjadikan para sahabat Nabi Muhammad uswah mereka, kudwah mereka, suri tauladan mereka sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa memangnya? Perhatikan. Fa innahum kanu abarra hadhihi ummati quluban. Karena sesungguhnya mereka yaitu para sahabat adalah orang-orang yang paling baik hatinya wa amakoha ilman orang-orang yang paling dalam ilmunya wa aqallaha takallufan dan orang-orang yang paling ringan bebannya jarang salah bersalah mereka tapi dikit wa akwama hajan dan orang-orang yang paling lurus petunjuknya ya, tentu mereka nuntut ilmu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahsana halan dan orang-orang yang paling baik keadaan dan kondisinya pasti hidup bersama yakni makhluk yang paling mulia sejagat raya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kondisi mereka paling baik keadaan mereka paling baik hidup bersama makhluk paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qaumun ikhtarahumullah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabihi wa li iqamati dini. Satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Menjadi menteri-menteri untuk pemimpin. Menjadi penolong untuk Nabi kita Muhammad SAW. Wa li iqamati dini. Dan untuk menegakkan agamanya. Satu kaum yang Allah pilih untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad dan menolong agama Islam. Tidak sekonyong-konyong. Mereka terlahir di zaman itu memang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan memang untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fa'rifu lahum fadlahum," maka kenali keutamaan mereka, pelajari keutamaan mereka. Kenali siapa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya dan yang lain. Kenali keutamaan mereka. Masing-masing mereka memiliki keutamaan. Bahkan dalam setiap kitab hadis yang kita kenal Bukhari, Muslim dan yang lainnya mesti di pojok bagian akhir dari kitab mereka pasti membahas tentang keutamaan para sahabat setelah mereka membahas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali keutamaan mereka wattabi'uhum fi atharihim dan ikutilah jejak mereka. Kenapa memangnya? Perhatikan. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim karena sesungguhnya mereka berjalan di atas petunjuk yang lurus. Itulah kenapa kita harus memahami agama ini menurut pemahaman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Karena mereka lah as-salaf. lah orang terbaik. mereka lah yang paling faham akan agama ini sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup. Faedah dari kitab Al-Wajiz. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu tabi'una lahum bi hum salafu hadhil ummah. Dan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan memahami agama ini dengan paham mereka bukan dengan pemahaman kita dan tidak menyelisih mereka para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum mereka lah salaf umat ini merekalah umat terdahulu untuk umat ini yang terbaik. Cukupkah sampai di situ? Tidak, kata beliau. Wa kullu man yad'u ila mithli ma da'a ilaihi Rasulullah wa sahabatuhu tabi'una lahum bi ihsan huwa ala nahjis salaf. Dan siapapun orang yang menyeru, yang berdakwah kepada seruan atau dakwah Nabi kita Muhammad SAW atau seruan atau dakwah yang kemudian diserukan dan didakwakan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan siapapun imamnya maka mereka berarti di atas manhaj salaf berkaitan dengan uh, pembatasan generasi kata beliau والتحديد الزمني ليس شرطا في ذلك بل bal syartu huwa muwafaqatul kitab was sunnah fil aqidah wal sedangkan pembatasan zaman bahwasanya salaf itu adalah hanya sahabat hanya sahabat dan tabi'in hanya sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in Maka ini bukan syarat kata beliau. Maka ini bukan syarat. Di pembatasan makna salaf ini sebagai penutup. Pembatasan makna salaf kepada sahabat saja atau sahabat dan tabi'in atau sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'i ini bukan syarat kata Syekh. Bali syartu huwa muwafaqatul kitab wa sunnah fil aqidah wal ahkam wa suluki bifahmi salam. Akan tapi syaratnya adalah selama mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Siapapun mereka orangnya dari orang-orang yang terdahulu dari zaman kita, para imam dan selanjutnya sampai orang yang sebelum kita misalnya. Maka menjadi syarat adalah kecocokan, kesinkronan terhadap firman Allah dalam Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis dalam hal akidah, dalam hal hukum, dalam hal adab, dalam hal akhlak, semua dengan pemahaman salafus saleh. al mushahidun al-kiram Berikut beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Faisal bin Qazzal Al-Jaisim hafizallahu taala berkaitan dengan ayat, hadis dan asar yang kita sebutkan tadi. Kata beliau yang pertama, bayanul murad bis salaf wa annahum al-qurun al-mufaddalah al-ula. Dalam beberapa dalil yang kita sebutkan tadi kita mendapatkan satu faedah bahwasanya keterangan tentang maksud dari salaf itu adalah mereka yang berada pada generasi-generasi yang diutamakan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang kedua anna sahaba khairun nas wahum salaful ummah fi abwabil khair bahwasanya sahabat ridwanullahi alaihim jamin adalah khairun nas sebaik-baik manusia berdasarkan sabda Nabi Muhammad khairun nas qarni sebaik-baik generasi itu adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada di dalam di generasiku aku dan para sahabatku wahum salaful ummah fi abwabil khair dan mereka adalah salaf umat ini orang-orang terdahulu umat ini dalam bab-bab kebaikan. Tidak ada kebaikan yang terlewat oleh para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka sempurna, paripurna, tidak ada yang terlewat. Tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh para sahabat Nabi Muhammad. Tidak ada satu ibadah pun yang dengannya seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, sahabat pasti sudah lakukan. Makanya kalau misalnya ada satu amalan yang tidak dilakukan para sahabat, maka hari ini juga bukan amalan. Yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu alaihim jami'an jangan lakukan. Karena tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka ridwanullahi alaihim jami'an. Tiga anna khairiyatus sahabah amma fi kulli abwabid din. Bahwasanya kebaikan para sahabat itu umum mencakup semua bab-bab agama ini. Semua kebaikan para sahabat menyeluruh dalam semua bab agama Islam. Empat, annal khairiyah taqillu mururi zaman bahwasanya kebaikan berkurang menyusut dengan berlalunya zaman tidak datang satu zaman kecuali yang berikutnya mesti lebih buruk dibandingkan sebelumnya tapi apakah kemudian kebaikan terkungkung apakah kemudian kebaikan eh, terkurung pada tiga generasi pertama umat ini tidak berkurang iya tapi kebaikan akan selalu ada dan yang kelima terakhir, annal intima'a lis-salafi intima'un li khairil kurun wa intima lil haq. Bahwasanya penyandaran, bahwasanya kecondongan kita nih semua nih kepada salaf orang-orang terdahulu. Baik itu sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau siapapun mereka yang mengikuti manhaj mereka dengan kebaikan tidak menyelisihi sahabat dan mereka di atas manhaj para sahabat dalam memahami agama. Intimaun li khairil kurun, maka itu adalah kecondongan atau penisbatan atau penyandaran kepada generasi terbaik. Wan timaun lil haq dan itulah penyandaran diri seorang, kecondongan diri seorang pada kebenaran, yaitu kepada as-salafus salih. Makanya disebutkan dengan as-salafus salih. Dan sebagai penutup saya ulangi bahwasanya pembatasan zaman itu bukan syarat. Yang jadi syarat adalah kecocokan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua bab agama, akidah, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Cocok paham kita dengan paham mereka, maka siapapun orang yang hidup sebelum kita, maka mereka salaf untuk kita wallahu a'lam bisa dan orang yang kemudian menisbatkan dirinya kepada salaf saleh disebut salafi makanya kan di awal mukaddimah kita sebutkan idhul hajjah ini adalah disebutkan juga dengan istilah al manhaj as-salafi manhaj salaf ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan definisi salaf mudahan memberikan pencerahan kepada Anda bahwasanya eh, salaf itu adalah faham bahwasanya salaf itu adalah manhaj bahwa salaf adalah metode beragama bukan yayasan bukan ormas bukan kelompok wallahu alam bisawab oke okay? sini ada pertanyaan <clears throat> Bagaimana cara mengetahui manhaj yang benar karena mungkin ada manhaj yang mirip satu sama lain. Siap. Maka cara mengetahuinya tentunya dengan belajar pasti. Apa yang kita pelajari? Paham para sahabat. Semua orang juga mendatangkan jeli. Bahkan yang menyimpang pun mendatangkan jeli. Bahkan penyembah kuburan pun pakai dalil. Tapi benar nggak dalilnya? Itu doang. Benar nggak cara memakai dalilnya? Bukan cuma mendatangkan dalil, tapi sihatul istidlal. Sudahlah, antum pakai dalil, kami juga pakai dalil. Betul. Betul nggak pendalilannya? Itu pertanyaannya. Semua orang pakai dalil. Iya, bahkan tadi saya sebutkan eh, penyembah kubur pun pakai dalil bahkan dengan hadis yang sahih, tapi benar enggak memahaminya seperti itu? Betul atau tidak istidlal atau cara memakai dalilnya? Seperti pemahaman para sahabat itu intinya. Maka jawabannya bagaimana cara mengetahui? Ya tentunya dengan belajar lebih dalam. Kalau sudah berkaitan dengan individu tidak bisa diketahui kecuali dengan dialog maka akan ketahuan bagaimana faham dia apakah mengikuti salafus saleh mengikuti paham para sahabat dalam bab-bab tertentu agama ini karena sahabat tadi kebaikan sahabat tadi menyeluruh wallahu a'lam ada yang lebih mengutamakan ukhuwah dibanding manhaj bagaimana menurut Anda jamaah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruan pertama kali Nabi Muhammad SAW La ilaha illallah Tauhid Juga bisa kita sebutkan dengan istilah lain Aqidah Prinsip dan itulah juga yang kemudian beliau perintahkan para sahabatnya kita ketika mengutus beberapa para sahabatnya ke negeri-negeri tertentu, itulah yang diseru pertama kali. Ukhuwah penting, penting. Persaudaraan penting, penting. Yang ikut kajian dari pagi itu bagian dari ukhuwah. Kita bahas. Adab bersaudara, mencintai dan membenci karena Allah detail. Tapi apa? Itu bukan yang pertama. Tapi apakah kemudian kita bahas akidah dulu semua, tauhid dulu semua, baru nanti ibadah, baru nanti tazkiyatun nufus, pensucian hati? Enggak. Bisa berjalan berbarengan kok. Dan ini diantara pendapat Syekh Al-Albani. Ada yang kita prioritaskan, ada yang kita lebih dulukan, ada yang kita lebih tekankan, aqidah, aqidah dan aqidah, dan kemudian tentunya manhaj. Bagaimana kalau orang tidak punya fondasi untuk memahami semua ini? Mantap fondasinya maka akan mudah dia memahami firman Allah sabda Nabi Muhammad cocok sesuai pemahaman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Ada skala prioritas, kita tidak menyalahkan tapi ada skala prioritas. Apakah hijrah kita menuntut ilmu dengan pemahaman yang benar perlu diumumkan. Hmm. al mushahidun al-kiram hijrah kita tentunya ia adalah amal salih Kembalinya kita kepada ketaatan tentunya itu adalah amalan salih Maka saya akan jawab dengan jawaban Syekh Muhammad bin Salul al berkaitan dengan amal itu terkadang memang harus diperlihatkan. Terkadang juga harus disembunyikan. Kapan dua-duanya dilakukan? Anda punya pakemnya. Anda bisa memperkirakannya. Jika ada sebuah amal dan Anda sudah perhitungkan bahwasanya ketika ini kalau saya perlihatkan mungkin akan memotivasi teman-teman saya. Menginspirasi teman-teman saya. Menyadarkan teman-teman saya. Kala itu perlihatkan kaca beliau. Perlihatkan. Tunjukkan hijrah Anda. Perlihatkan perubahan Anda. Bahwasanya Anda hijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari pemahaman yang menyimpang kepada pemahaman yang lurus. Kenapa? Anda sudah perhitungkan bahwasanya kalau ini saya perlihatkan orang lain ikut. Perlihatkan kata beliau. Dan perkataan beliau seperti ini ada landasannya. Ingatkan tentang sebabul wurud, sebab adanya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menyunahkan dalam Islam sunnah yang baik. Dia memulai sesuatu, basicnya sudah ada dalam syariat, tapi memotivasi orang. Kalau itu kan disebutkan ada sebagian para sahabat dari negeri tertentu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan kondisi mereka sangat terlihat dari lusuhnya pakaian mereka, rambut berdebu, dari kemudian fisik mereka, terlihat mereka eh, kurus mungkin, terlihat gizi kurang mungkin, terlihat dari fisik mereka. Nabi Muhammad SAW kala itu bersabda, ayo, siapa yang mau nolong saudara-saudara kita ini? Siapa yang mau beramal untuk saudara-saudara kita ini? Ya, kondisinya seperti ini, Bro disebutkan dalam riwayatnya seorang sahabat dari kalangan Ansar membawa satu kantung perak. Satu kantung isinya perak. Eh, tentunya ketika diberikan ya bisa buat belanja lah ya. layaknya yadu yahmilu disebutkan dalam riwayatnya hampir saja tangannya itu tidak mampu membawanya saking beratnya. Dia letakkan di hadapan Nabi Muhammad, saya wahai Rasul sahabat ini sudah memperhitungkan bahwasanya kalau saya mulai, saya perlihatkan amal saya, yang lain ikut. Saya Rasul. Betul saja. Semua sahabat yang lain mereka kemudian yakni membantu kaum muslimin yang lagi kesusahan langsung. Dia sudah memperkirakan bahwasanya dia akan memotivasi orang lain. Kedua, jika seorang sudah memperkirakan kalau saya perlihatkan hijrah saya, amalan saya, amalan soleh saya, kebaikan saya, tapi teman saya tidak akan tergugah, teman saya tidak akan saat kala itu Anda sembunyikan amalan Anda. Kenapa? Karena Anda sudah perhitungkan bahwasanya kalau Anda perlihatkan yang lain gak ikut. Nah, perkataan beliau ini pun berlandaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan orang yang akan ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yamin. Seorang laki-laki atau perempuan yang bersedekah akhfaha kemudian dia sembunyikan Bahkan permisalan Nabi Muhammad, metafora beliau, sampai tangan kirinya tidak mengetahui yang dilakukan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Kenapa? Dia sudah perkirakan ini kalau saya perlihatkan, yang lain nggak ikut. Akhirnya dia sembunyikan. Dan ini juga ada faedah siapapun di antara kita agar memiliki amalan saleh berkaitan dengan hartanya dan disembunyikan tidak ada yang tahu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain dan sebagai penutup, Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing nanti di hari kiamat. Maka milikilah amalan rahasia berkaitan dengan harta Anda, bersedekahlah. Wallahu a'lam bissawab Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat salah dan khilaf. Saya mohon maaf. mudah Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah pemahaman yakni bab yang pertama berkaitan dengan definisi salaf. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.